Untuk kajian kita ke depan ada kemungkinan kita akan kembali kepada pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad ibn Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala. Namun pada malam hari ini Ada sebuah permasalahan penting yang Mendorong saya untuk Mengingatkan Ahlus sunnah secara khusus Dan kaum muslimin secara umum Karena permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan nasib umat Islam di negeri ini secara khusus. Mungkin saja nasihat ini tidak didengar dan tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu. Namun dorongan untuk menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan teguran dan nasihat adalah motivator utama nasihat di malam hari ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah bahwa agama itu pokok dasar utamanya adalah berdiri di atas nasihat diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam Qulna liman ya Rasulullah untuk siapa nasihat tersebut Qala lillah wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Untuk siapa nasihat itu wahai Nabi? Beliau menjawab nasihat itu yang pertama harus dilakukan karena Allah. Ikhlas karenanya mengharap ridhonya. Wali rasulihi dan nasihat itu harus didasarkan di atas prinsip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wali kitabihi dan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Dan nasihat itu diberikan kepada seluruh umat dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian nasihat itu disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini Nasihat ini lebih ditujukan untuk keumuman kaum muslimin Sekarang ini umat Islam Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan Umat Islam sebagai kaum mayoritas di negeri ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan umat Islam memang banyak bahkan mayoritas di negeri ini namun pada kenyataannya umat Islam bukanlah pihak yang dapat menentukan dan mengambil kebijakan di negeri ini umat Islam dipermainkan, diperolok-olok oleh musuh-musuh Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul terbaiknya dan penutup para nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata Al-Qur'an pun dihina, diolok-olok, dinistakan. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sekali ini. Tapi sudah berulang kali. Begitu juga An-Nabi alaihi salatu wassalam Ar-Rasul yang mulia dijadikan bahan tertawaan dalam banyak kesempatan sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau dipermainkan ini menimpa kaum muslimin di hari-hari ini di negeri kita ini Musuh-musuh Islam seolah tidak ada lagi rasa segan terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam, kaum-kaum kufar tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Ini wajib menjadi bahan renungan bagi umat Islam semuanya baik masyarakat umum maupun ulamanya tokoh-tokoh masyarakatnya wajib untuk mengevaluasi kenapa terjadi hal ini kondisi ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن قلنا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت sudah sangat dekat masanya di mana umat-umat kufar selain muslimin akan memangsa dan mencabik-cabik umat Islam bagaikan orang-orang yang sedang lapar makan melalui satu bejana beramai-ramai mereka berebut mengambil makanan yang ada di dalam bejana tersebut hingga tidak tersisa lagi mendengar berita ini dari Rasul salatu wassalam tergambar di benak sahabat bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan kuantitas umat Islam sedikit minoritas maka sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Jumlah umat Islam? Tidak. Justru jumlah kalian pada hari itu besar. Banyak. Tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir membawa buih dan benda-benda lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak diharapkan oleh manusia, tidak ada manfaatnya. Tidak kokoh, rapuh dan pasti pada hari-hari itu Allah akan cabut Allah akan tiadakan rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian. yakni musuh-musuh Islam sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin berbuat seenaknya berucap seenaknya menghina seenaknya mendzalimi seenaknya wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum Pasti, pasti Allah akan cabut rasa takut pada dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Enggak lagi segan, enggak lagi takut. Dan pasti Allah akan menanamkan penyakit al-wahan pada kalian. Para sahabat bertanya, "Apa itu al-wahan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, al-wahan itu adalah penyakit dalam bentuk cinta dunia, ambisi dunia, target-target duniawi dan takut terhadap kematian. Takut untuk istiqamah karena ancamannya adalah kematian. Takut untuk beramal dengan syariat karena ancamannya adalah dunianya akan hilang. Materinya akan pergi. Hartanya akan habis dan jiwanya akan melayang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa umat ini yaitu ambisi dunia ambisi sehingga melalaikan syariat ambisi dunia siap menjual agamanya menjual akidahnya menjual prinsipnya dan takut pada kematian hal ini penting untuk umat Islam di negeri ini menyadari apa sebabnya? Kenapa terjadi itu semua? Kenapa menimpa kepada kita al wahan Kenapa menimpa kepada kita kehinaan seperti ini? Apa sebabnya? Harus dicari, dipelajari dan mencarinya tidak ada lain, tiada bukan kecuali dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw yang keduanya adalah wahyu Allah. Barang siapa yang mencari dari selain Al-Qur'an, selain As-Sunnah dapat dipastikan dia akan hancur. Kenapa sampai seperti ini? Kaum kufar mentertawakan kita. Kenapa? Kenapa kita hina di negeri kita sendiri? Tidak ada wibawa. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam waju'ila waju'ilatiz zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Kata Nabi dan sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan untuk Siapa saja yang menyelisihi perintahku <clears throat> Menyelisihi sunnahku Menyelisihi prinsipku Jadi apa sebabnya? Apa karena kurang banyak kuantitas kaum muslimin? Tidak. <clears throat> Karena menyelisihi Sunnah Nabi syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Mulai dari perkara yang terkecil, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan beribadah, urusan akidah, urusan dakwah, urusan menyikapi berbagai problem, menyikapi pemerintahnya dan seterusnya. Menyelisih sunnah Nabi. Akibatnya apa? Ini yang kita rasakan. Ini yang Allah pertegas di dalam surat An-Nur ayat ke-63 falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim Wajib kaum muslimin di Indonesia mendengarkan ayat ini. Wajib terhadap tokoh-tokoh agama untuk mengevaluasi dan mempelajari ulang makna ayat ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya namun dia lupa dan lalai karena gemerlapnya dunia. Dan wajib mempelajari makna kandungan ayat ini bagi barang siapa yang belum pernah belajar tentangnya karena ini adalah ayat yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya, kepada rasulnya, pimpinan para rasul, pimpinan para nabi alaihi wassalam. Wajib untuk mempelajarinya berdasarkan keterangan para ulama yang mengikuti jejak generasi salaf dari para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras, falyahdhar. hendalah waspada alladzina yukhalifuna an amri. Orang-orang yang menyelisihi berbeda menentang perintah Rasul. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, qauluhu yukhalifuna an amri ay sunnatihi wa minhajihi wa tariqatihi wa syariatihi yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnahnya sunnah nabi menyelisihi syariat beliau dan prinsip-prinsip beliau siapa yang mengatakan ini al-imam Abul Fida Ismail bin Umar al-ma'ruf bi Ibni Kathir al syafii rahimahullahu taala dalam tafsirnya yang terkenal dan berada di pondok-pondok pesantren yaitu tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu kathir yang bermadhab Syafi'i bukan orang-orang yang menyelisih adat istiadat yang akan terhina Bukan orang-orang yang menyelisihi ritual-ritual nenek moyang yang akan menjadi kecil dan tidak berwibawa di muka bumi. Bukan. Allah katakan orang-orang yang menyelisihi perintah, sunnah, syariat dan prinsip-prinsip nabinya yang mulia, yang agung, yang kita cinta ini. Bukan malah Wal'iyadu billah Bukan hanya sekadar ditinggalkan sunnah Nabi Bahkan dilecehkan Ditertawakan Baik sunnah beliau yang terkait dengan perkara-perkara atribut-atribut zahir Seperti memelihara jenggot yang diperintahkan oleh Nabi Ditertawakan Dijadikan lelucon Dihina Allahu Akbar Atau orang-orang yang melaksanakan perintah Nabi Agar pakaiannya atau bajunya itu di atas mata kaki Tidak kemudian di bawah mata kaki Takut kepada ancaman yang Nabi Muhammad SAW sebutkan Ditertawakan Dijadikan lelucon Ini terjadi di negeri kita Sampai kepada sunnah dan prinsip Nabi Yang terkait dengan perkara-perkara iman Perkara-perkara akidah Dilanggar Rasulullah SAW melarang perdukunan Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang mempercayai ucapan para dukun dan tukang ramal, tukang ramal, tukang tebak, tukang tebak. Di negeri kita perdukunan malah dibiarkan dan bahkan dikemas dengan kemasan-kemasan budaya bahwa itu bagian daripada adat istiadat yang pada hakikatnya itu adalah perdukunan yang mengandung dosa terbesar yaitu kesyirikan. Ya subhanallah. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita katanya tiap hari bersolawat tiap hari kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad namun ternyata solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi sunnahnya solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kalau Nabi Membacakan ayat Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud ayat yang berisi pengumuman bara'ah berlepas diri dari kaum kafir, kaum musyrik dan peribadatan mereka. Dan bahwasanya mereka walaupun di satu sisi beriman kepada Allah, kepada rububiahnya, pada hakikatnya kalian tidak beribadah dengan Tuhan yang saya atau kami ibadahi.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 Nabi sendiri beristighasah Dalam beberapa kesempatan banyak kesempatan Ternyata istighasahnya itu untuk mendukung orang kafir. Eh? Mendukung orang yang memusuhi agama Allah yang menistakan kitabullah yang menistakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam acara istighatsah hadir sang kafir penghina Al-Qur'an dalam acara istighatsah yang dipimpin oleh orang-orang bersorban dilantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghinaan besar-besaran. Bagaimana umat Islam akan berwibawa ketika ternyata kenyataan kaum muslimin seperti ini? situs-situs sejarah diagungkan, dibiayai dan dipromosikan, diajak orang untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Batu-batu dikeramatkan, dinilai memiliki karamah. Batu dinilai memiliki barokah. Ya subhanallah Sementara syariat Allah Al-Quran Sementara Nabi kita Muhammad SAW melarang keras yang seperti itu Bahwasanya tabarruk Meminta barokah kepada selain pemiliknya yaitu Allah ngalap barokah kepada selain pemberinya yaitu Allah adalah termasuk syirik akbar kesyirikan besar yang dapat menggugurkan seluruh amalan hamba tersebut sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya ini kondisi negeri Sehingga jangan heran kalau kita di negeri yang katanya kita ini mayoritas, tapi kita nggak punya wibawa, kita menjadi kecil, menjadi lemah, dikarenakan dosa-dosa kita. Kalau kemarin ada isu penistaan ayat ke-51 surat Al-Maidah yang kemudian mendorong umat Islam dari berbagai penjuru negeri ini untuk berbondong-bondong melakukan demonstrasi Perlu diketahui bahwa penghinaan terhadap Al-Quran bukan cuma satu ayat. Al-Quran itu sudah berulang kali terjadi. Berulang kali terjadi dengan motif yang berbeda-beda dan pelakunya tidak jarang dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ antusibahum fitnah. Apa itu fitnah? Qala al-Imam Ibnu Kathir ay ala qulubikum min kufrin au nifaqin au bid'atin Yani akan menimpa kepada hati kalbu kalian penyakit kufur akibat menyelisihi sunnah dan prinsip-prinsip Rasul atau penyakit nifak kemunafikan menjadi seorang munafik atau yang ketiga bid'ah penyakit bid'ah mungkin bid'ah dalam ibadahnya ataupun bid'ah dalam cara beriman dan berakidahnya dan cara berdakwahnya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Perlu diperhatikan. Wajib umat Islam Indonesia merenung dan mengevaluasi. Ini kenyataan. Kalau ada yang sekarang menuding dengan telunjuknya di atas mimbar mimbar Jumat atau mimbar orasi, tablik akbar dan yang semisalnya pengajian umum. Bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang adalah pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang oportunis, mementingkan kepentingan dirinya atau partainya atau keluarganya dan dan dan dan seterusnya Sekarang penting jari telunjuk itu kita arahkan kepada diri kita. Jangan terus-terusan ke atas, tapi penting ke kita. Apa itu? Pertanyaan besar. Apa yang kita rasakan atau yang Anda katakan itu pemimpin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu ini sekarang kenyataan, realita di hadapan kita. Pertanyaannya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Pikir dengan kepala dan cara berpikir yang tenang. Jangan emosional karena ini urusannya sampai akhirat. Kenapa? Kita menghadapi apa yang Anda keluhkan, yang Anda berjerit-jerit di atas mimbar tadi. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa kadzalika nuwalli al dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah Aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa. Sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim lainnya. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Wah ini pemimpinnya zalim. Kenapa? Lah kamu kalau pemimpinnya zalim ada indikator kuat bahwa rakyatnya juga zalimun. Karena kalau rakyatnya solihun, mukminun dengan benar, Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisinya. Ini adalah bagian pertama nasihat di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.